yang punya kekuasaan pejabat apa pemerintah presiden gubernur bupati wali kota kalau di kampungnya pakku pakku kalau ada orang jualan homer di kampungnya maka anda ditanya jadi jadi kuwu itu sendiri itu sudah besar tanggung jawabnya di hadapan Allah segala kemaksiatan yang bisa dihentikan kok tidak dihentikan dapat jatah dia di akhirat nanti semua kemaksiatan di kampungmu wahai Pak Kuhu yang bisa Anda hentikan dan Anda punya kemampuan karena itu di bawah kekuasaanmu kok tidak Anda hentikan maka rekening Anda mengalir terus tambah terus tuh rekening akhiratmu tuh dosa sang pemabuk dosa pezina itu kelas kubu bagaimana kelas wali kota bagaimana kelas bupati bagaimana kelas gubernur kalau seandainya mereka itu berpikir tentang ini semuanya ditawari jadi gubernur, ditawari jadi presiden pada mikir itu nanti. Nah, seperti pernah terjadi pada zaman dahulu tuh berengker e- ekeran urusan kekuasaan itu di antara para para uh, sahabat Nabi dan para tabiin waktu itu eker-ekeran karena apa? Eker-ekeran untuk menolak. Karena begitu besarnya tanggung jawab untuk jadi kodi ceritanya. Untuk jadi kodi itu eker-ekeran. Karena begitu besarnya tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami himbuk semuanya barangkali Anda mendengar suara ini para pejabat atau calon pejabat. Jangan tanggung kalau jadi pejabat yang ahli surga. Itu kalimat ini kami sampaikan kepada siapapun yang mau jadi pejabat, jangan tanggung jadi pejabat yang ahli surga. Bagaimana? Berjuanglah untuk Allah. Biarpun seandainya hanya satu periode tapi periode emas ini masuk surga. Caranya apa? Angkat itu syiar Islam, dakwah besarkan. Kemudian keharoman keharoman pelacuran, tempat mabuk, tempat ini, hentikan semuanya. Sudahlah, selagi Anda mampu, jangan ambil, jangan takut resiko-resiko di dunia. Wah, kalau ada seorang bupati, wali kota, gubernur begini, waduh, dicium kakinya sama kita. Perlu dicium kakinya aja. Tapi kalau tidak begitu, subhanallah, musibah. Ya kita doakan, musibah kasihan. Kasihan mereka mengembang, mengemban jabatan semacam itu. Dan lebih ber, uh, lebih berat lagi adalah para ulama jika para ulama duduk dengan pejabat tidak memberi nasihat, maka dia pun juga sama mendapatkan yang. Makanya kami mohon maaf kalau ada pejabat atau calon pejabat duduk dengan saya itu sok saya nasihati. Maksudnya bukan saya pengen apa, biar saya selamat dulu lah gitu aja. Ya, kalau ada calon pejabat atau pejabat ya saya biasa pesan hati-hati dengan ini. Tolonglah kalau jadi pejabat sekali tok tidak apa-apa yang penting masuk surga setelah itu. Ya nih jangan ini kemungkaran-kemungkaran tolong dihentikan. Subhanallah. Kalau ternyata omongan kami didengar, Ngomongkan kami didengar, kemudian kok beliau-beliau itu bergerak, masya Allah, itu wali yang pakai dasi itu namanya. Dia waliullah pakai dasi dan saya pun selamat. Dan kalau seandainya mereka nggak mau dengar, tapi kan saya sudah menyampaikan ya, saya selamat ya. Makanya ulama itu memang kalau duduk sama pejabat itu tugasnya ngingetkan, bukan minta sumbangan itu loh. Itu memang betul kata Umar Ghazali, kalau sudah dudukmu dengan pejabat itu minta sumbangan, itu menjadikan lemah lidahmu nggak bisa ngomong halom bukan haram lagi nggak boye boleh nih boye boye boleh nggak jadi nggak fasih omongannya jadi ya makanya kalau sudah makan duit yang diberikan nah, makanya kami himbau ini ada calon kubu ada calon bupati calon wali kota calon gubernur jadi jangan ngasih duit <laughs> tidak saya terima nanti ya kenapa nanti saya nggak bisa ngomong haram lagi ya <laughs> halal nanti ya dari ini semua pendidikan yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala jadi duduknya para ulama itu penting dengan para ulama umarok sehingga disebutkan dua orang ini kalau benar-benar dunia ini pemimpin sama u, ulama kalau pemimpin yang benar pemimpinnya dekat kepada ulama luar biasa subhanallah ulama dekat sama pemimpin karena untuk meluruskan pemimpin sehingga doanya Imam Hasan Basri rahimahullah taala apa itu? Doanya Imam Basri, Imam Hasan Basri sungguh luar biasa, luar biasa indah. Beliau berkata bahwa kalau seandainya aku mempunyai doa yang dikabul oleh Allah, disayang saya akan adalah pemimpinku itu. Kalau pemimpin yang benar, Allah. Majelis makmur, pendidikan agama makmur, kemaksiatan berhenti. Dan itu surganya para pejabat. Jadi kalau pejabat itu surganya sebetulnya banyak. Yang kiai pun susah masuk misalnya berkenaan dengan izin-izin kemungkaran ya tinggal ditutup saja itu Masya Allah cuman tidak semua pejabat senang surga kelihatannya ini masalah jadi kita doakan semoga pejabat-pejabat kita senang surga mulai dari yang di desa atau kemudian yang di kecamatan, kemudian yang di kabupaten atau kota madya, gubernurnya dan presidennya kita doakan semoga mereka adalah orang-orang yang senang surga sehingga rindu untuk berbuat baik sehingga di dalam menjalani tugas menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa